kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Siapakah yang akan lebih kita kedepankan? Apakah yang lebih akan kita ikuti? Apakah kita kedepankan hawa nafsu kita? Ataukah yang kita ikuti yang cocok dengan hati kita? Ataukah yang kita ikuti adalah ketundukan kepada Allah dan Rasulnya? nya Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Inilah ujian Sebab orang-orang yang mereka Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan senantiasa diiringkan kepada mereka Fitnah-fitnah dan ujian Baik ujian yang sifatnya adalah syahwat kemerlapnya dan gelamor dunia Ataupun ujian yang sifatnya syubuhat kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Nah, dan itu Syekh Obaid Hafizahullah Ta'ala masih dalam kitab yang kita baca. Yaitu al kaulul Mudabbaj Bidikri Wasaya Fil Manhaj. Ucapan yang indah dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka di dalam mukaddimah beliau pada pertemuan yang kita ambil terakhir maka beliau menyatakan bahwasanya di sana akan munculnya dengan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu akan munculnya ujian-ujian yang ditimpakan kepada kaum mukminin yang mengikuti sunnah Nabi. Di antara ujian tersebut dimunculkannya para duat ala abi jahannam, dai-dai yang menyeru ke pintu neraka yang disifatkan pula oleh beliau dalam mukaddimahnya bahwasanya mereka dai-dai tersebut adalah musuh-musuh daripada sunnah lan yaskutu mereka tidak akan diam melihat majunya dakwah sunnah tidak akan diam wala wa anna ahlas sunnati la an adahum dan seorang yang mengikuti sunnah tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan yang muncul dari mereka. 6. Wanasbal maka idilahum dan juga tidak akan putus, tidak akan terlepas. Alus Sunnah tidak akan terlepas dari seluruh makar-makar tipu daya yang mereka tancapkan. Mereka tegakkan, tidak akan terlepas wabadli juhdi firi awamin nas dan mereka musuh-musuh sunnah selalu berupaya dengan keras menjauhkan manusia awam dari dakwah sunnah bal khawasihim bahkan para tolabatul ilmi orang yang sudah mau ngaji dijauhkan jangan ngaji sunnah ngaji keras sebentar-sebentar syirik sebentar-sebentar bid'ah itu ya, demikian maka mereka memunculkan syubuhat-syubuhat memunculkan syubuhat-syubuhat coba kemenangan itu kalau kita bersatu sementara musuh yang kita sepakati Yahudi dan Nasrani iya apa enggak? sepakat? kalau kita terus menerus membicarakan intern muslimin kapan akan menang? mereka tepuk tangan Yahudi Nasrani ini syubuhat mereka dari zaman dahulu sampai sekarang. Kembalinya jujur apa tidak ya kita mengikuti agama ini? Kalau jujur mari kita dengarkan ucapan Syekh Soleh Fauzan yang diluk oleh mereka kadang ya. Bagaimana Syekh Soleh Fauzan? Beliau ditanya di dalam sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dalam yakni Al-ijabatul muhimmah fil muskilatil mulimmah Jawaban-jawaban yang sangat penting Dalam permasalahan-permasalahan yang sangat memprihatinkan Yaitu manusia berselisih Sangat mem sangat memprihatinkan Ditanyalah beliau lima tahdziru min alil bidai wal ummati tusari'u al adawata mal yahudi wan nasara. Jazakumullah khairan. Ditanyalah beliau, "Kenapa ya Syekh Tahdir terhadap umat Islam yang dia itu terjatuh kepada kebid'ahan ahli bid'ah. Nah, ini kok bisa mengalahkan peringatan dari Yahudi dan Nasrani? Paham ya ini ya? Kenapa Anda ngajinya tahdir-tahdir terus? Ini Syekh Soleh Fauzan ditanya. Kalau Anda jujur mari dengarkan. Maka kata Syekh, jawabannya La yumkinu lil muslimi an yuqawimunal yahuda wan nasara. Tidak mungkin bagi seorang muslim akan mampu menghadapi Yahudi dan Nasrani. Permusuhan yang dilancarkan oleh mereka illa idza qamul bid'ah. Idza qawamul bid'ah allati bainahum yu'alajuna amruhum hum awalan. Naam melainkan apabila mereka memerangi kebid'ahan yang ada di antara mereka di antara barisan muslimin tersebut mereka obati dulu urusan kebid'ahan tersebut hum anfusum mereka yang mengobati sendiri muslim muslimin nah paham di sini maknanya artinya bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan kalau ternyata sedang apa dengan sekedar kuantitas saja tidak. Namun dengan kemurnian hati di atas sunnah. Sehingga saya mengatakan di sini hatta yunsoruna alal yahudi wan nasoro sehingga mereka akan ditolong menghadapi orang Yahudi Nasrani dengan bersihnya dari kebitahan-kebitahan. Amma madamal muslimuna mudayyi'ina lidinihim <clears throat> mur <clears throat> murtakibina lil bid'ah wal muharramat namun apabila ya adapun kita membiarkan muslimin senantiasa terus-menerus menyia-nyiakan agama mereka sunnah nabi tidak diikuti bahkan murtakibina lil bid'ah mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah wal muharramat dan perkara yang diharamkan muqassirin fimtisali syar'illah mereka kurang sekali mengamalkan syariat Allah maka bagaimana Ikhwanafitin kata beliau falan yantasiru alal yahudi wala alan nasoro tidak akan pernah bisa ditolong oleh Allah dimenangkan menghadapi Yahudi dan Nasrani nah dikarenakan kebedaan kebedaan yang ada kalau kita telusuri ternyata munculnya adalah propagon pro, apa namanya program yang dicetuskan oleh mereka. Syiah siapa pencetusnya? Abdullah bin Saba belajar kepada siapa? Belajar kepada orang Yahudi atau dia seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam rusak dari dalam. Nah, Jahmiyah, Jahmi bin Sofan yang akhirnya diadopsi oleh sebagian orang-orang Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Belajar kepada siapa? Kepada Jati bin Dirham, tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi. Jadi mereka senang inilah merusak Islam dari dalam. Nah, oleh karena itu kalau kita membiarkan adanya kebidahan, membiarkan manusia melakukan kebidahan tanpa diperingatkan, kata beliau, kapan Allah akan menolong? Tidak akan diberi pertolongan selama mereka itu masih melakukan kebid'ahan. Oleh karena itu kata beliau, wa inna masallatuha ulai 'alaihim bisababi taksirihim fi dinihim. Tidak lain Allah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani bisa menjajah orang-orang muslim baik dengan pemikiran baik dengan penjajahan fisik ataupun mentalnya dirusak ini melainkan disebabkan karena taksirihim fidinihim kurangnya seorang muslim mengamalkan agamanya berpegang kepada agamanya Nam, fayajibu tathhirul mujtama fayajibu tathhirul mujtama'i minal bidai tathiruhu minal munkarat فيجب امتثال الله الرسول nasara. Lihatlah kata beliau. Maka wajib bagi kita untuk membersihkan muslimin dari kebid'ahan. Membersihkan mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Wajib bagi mereka untuk mempraktekkan melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sebelum qoblaan tuharibal yahud wan nasoro sebelum memerangi Yahudi dan Nasrani nah selesai jawaban beliau dari fatwa muhimmah fi dakwati ila sunnah jawaban siapa ini Fadilatul Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Oh ternyata Syekh Soleh Fauzan Beliau masyayikh sunnah hanya saja orang-orang yang berpenyakit mengambil ucapan beliau yang seolah-olah mendukung. Namun lihatlah fatwa beliau. Nah, sehingga kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan muslimin seluruhnya untuk pinter-pinter memilih guru. Pinter-pinter memilih guru. Jujur di dalam beragama barakallahu fikum. Sehingga di sini lihatlah kata Syekh, kita ulangi. Barangkali ada yang terlambat. Syekh Soleh Fauzan ditanya Kenapa ya maknanya Tahdir kepada ahlul bid'ah ini kok lebih dipentingkan Daripada kita langsung mencela orang Yahudi, orang Nasrani Atau kita langsung memerangi mereka Padahal musuh Islam apa? Musuh Islam Yahudi dan Nasrani Kenapa kok? Maka mereka mana? Bagaimana kita akan ditolong kalau kita masih Dalam intern kita belum bersatu Kan demikian maka dari itu janganlah kalian jadi jamaah tahdir. Gak ada pengikutnya nanti, ya. Mereka demikian. Lihatlah. Kita mau melihat jawaban Syekh Soleh Fauzan. Kalau Anda jujur mari dengarkan. Kata beliau tadi maknanya bahwasanya Islam kemenangan atas orang Yahudi dan Nasrani tidak akan diraih melainkan apabila bersih dari kebitahan dan kemungkaran. Adapun membiarkan di dalam barisan muslimin adanya kebidahan, kemungkaran dan juga mereka menyia-nyiakan agamanya, maka tidak akan sekali-kali mereka ditolong oleh Allah. Nah, maka wajib kata beliau untuk tabhirul ummatil muslimin minal bid'ah wal munkarat. Wajib kita membersihkan kaum muslimin dari kebidahan, kemungkaran dan juga barakallahu fikum. Mereka itu menyia-nyiakan hak Allah dan Rasulnya qabla an tuharibal yahud wan nasara sebelum memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Syekh Soleh Fauzan hafizahullah. Barakallahu fikum. Maka dari itu lihatlah para ulama yang mereka jujur di dalam membawakan agama dengan tegak dan tegasnya mereka lisan mereka sebagai pedang atas orang-orang yang menyimpang nah, namun ternyata kata Syekh di sini kembali kepada Syekh Ubaid kata beliau sehingga orang-orang yang mengikuti sunnah apapun keadaannya maka dia tidak akan lepas dari gangguan yang dilancarkan oleh mereka ahlul ahwa para pengikut hawa hawa nafsu barakallahu fikum kalau kita menyadari yang demikian maka bagaimana kita menjawab mereka nah karena tidak akan lepas kata beliau tidak akan lepas dari godaan mereka orang awamnya bahkan para tolabatul ilm tidak akan lepas dari gangguan mereka. Oleh karena itu, idan fama yasna sahibu sunnah Terus apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengikuti sunnah ketika terjadi seperti itu? Maka inilah diantaranya Yaitu senantiasa kita kata beliau Yang pertama mengingat ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan man san man, man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maka ikhwan fiddin rahimani wa ini yang terjadi barang siapa yang mau mengambil tuntunan jalan hidup maka ambillah tuntunannya adalah orang-orang yang telah meninggal dikarenakan orang yang masih hidup tidak dijamin selamat dari ujian baik ujian yang bersifat duniawi syahwat ataupun ujian yang terkait dengan syubuhat kerancuan-kerancuan di dalam beragama tidak aman dari fitnah adapun orang yang sudah meninggal di atas keimanan Allah jamin masuk surga. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka sahabat Nabi. Inilah yang jadi tinjauan kita. Ambil sunnah-sunnah mereka. Yang pertama dan yang kedua senantiasa kita mengingat kalau terjadi demikian berbagai syubhat yang kadang kalau kita rasakan sempit dada kita kayaknya gimana ya Kayak kita mau lepas sajalah sunnah ini biar tenang. Ternyata tidak demikian. Selama kita masih berpegang kepada sunnah sekecil apapun diuji. Maka bagaimana yang penting bagi kita selamat. Bukan yang penting bagi kita lepas dari ujian. Ujian itu mesti ada. Nah, jadi ujian itu mesti mesti ada. Jangan dikira antum bersyukur diuji karena berpegang kepada sunnah ibadah. Mereka orang yang tidak berpegang kepada sunnah diuji atas kemaksiatan mereka. Tidak diberi hati yang tenang. Nah, ini demikian. Jangan dikira mereka ahlul ma'asi tidak diuji, diuji. Jadi jangan mengira kalau kita lepaskan sunnah bebas dari ujian, tidak. Nah, terus diuji. Nah, terus diuji barakallahu fikum. Bahkan mereka iri melihat kita bisa bersabar di atas sunnah. Barakallahu fikum. Maka di sini yang kedua yang harus kita lakukan ketika menghadapi yang demikian. awal al-Farruq yaitu ketika mendapatkan bisikan-bisikan syubhat-syubhat yang ada, maka ingatlah ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi." Hati-hati, jauhi oleh kalian rasionalisme atau orang-orang rasionalis, ya. Pemikiran rasionalisme ataupun juga orang-orang yang memiliki sekedar ashabar royi. Jauhi oleh kalian orang yang senang mengandalkan akal semata. Mengandalkan akal semata. Enam, fa'innahum a'daun karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. Tadi sebagai contoh, kalau antum tahdir terus, kapan akan menang? Nah, kapan muslimin akan bersatu kalau dipecoi terus? Demikian ya bahasa mereka. Bahasa mereka. Adapun sunnah bahkan Allah mentahdir di dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW wasallam memperingatkan ini demikian. Kenapa? Karena kemaksiatan tidak akan ditolong. Sehingga Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita jauhi mereka orang yang menjadi hakikat musuh sunnah, ashabur rohi. Nah, ini demikian. Kenapa? Ayat humus sunnah. Sungguh telah memberatkan mereka sunnah ini ayat umul ahadis hadis-hadis Nabi memberatkan mereka ayat fadhuha untuk menjaganya Fakalu birra'i fadallu wa adallu sehingga mereka mengucapkan dengan akalnya maka sesat lagi menyesatkan. Berat bagi mereka menjaga sunnah. Menjaga sunnah bentuknya dua. Menghafal dan memelihara dengan amalan. Sehingga diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah di sini. Wa makna radhiyallahu anhu makna ucapan Umar telah memberatkan mereka hadis-hadis Nabi untuk menghafal dan menjaganya adalah lam ya'ba'u biha fayastamiluha ibadatan wa muamalatan. Mereka tidak pernah peduli dan tidak pernah mengisi kehidupannya dengan sunnah-sunnah baik di dalam peribadatan kepada Allah ataupun muamalahnya. Kehidupan dia tidak mencerminkan orang yang mengenal sunnah. Ibadah dia tidak mencerminkan orang yang mengenal sunnah. Sunnah mengajak kita untuk berbeda dengan orang yang tidak mengenal sunnah. Nah, Allah Ta'ala jadikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah berfirman hal yastawi ya ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Samakah orang yang mengetahui ilmu agama dengan yang tidak? Ini satu contoh. Kok nggak beda ya? Nah, ini demikian. Sama ya. Mana? Ini demikian. Sehingga beda. Harus beda orang yang mengenal sunnah dengan yang tidak mengenal sunnah. Tata cara ibadahnya. Kalau orang sun, eh, mengenal sunnah Tata cara ibadahnya apa? Solu kamaro aitumuni usoli. Solatlah sebagaimana melihat Nabi solat. Dia akan belajar. Solatnya Nabi kayak apa ya? Dipelajari. Sudah dilakukan. Orang yang tidak mengenal sunnah, yang penting ah, eh, solat gitu ya. <laughs> Barakallahu Ini demikian harus beda. Nah, demikian pula orang yang mengenal sunnah dia akan mengamalkan segala bentuk yang itu merupakan konsekuensi sunnah Nabi tidak terus menjauhinya dan meninggalkannya hanya sekedar barakallahu fikum menggadaikan dia dengan apa sunnah tersebut dengan dunia ini namanya pendustaan tidak jujur barakallahu fikum maka di sini khwana fitin rahimani wa rahimakumullah ini yang kedua yang harus kita ingat bahwasanya mereka ini mereka melalaikan Al-Qur'an, melalaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna haditha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahihata hiya wahyullahi ilaihi kal Qur'an. Kenapa kok kita harus mengamalkan sunnah? Karena sunnah Nabi ini merupakan wahyu Allah sebagaimana Al-Quran. Nah, wahyu Allah sebagaimana Al-Quran orang yang paling terkenal mereka sebagai tokoh-tokoh rasionalis adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Lihatlah di dikala pencetusnya Wasil Ibnu Atha. Siapa? Wasil bin Atha. Seorang yang belajar kepada Imam Tabi'in Hasan Al-Basri. Salah satu imam tabi'in belajar kepada ahlu sunnah bahkan imam tokoh besar dari ahlu sunnah di zaman itu Hasan al Basri namun lihatlah apakah belajarnya seorang kepada imam sunnah menjadikan dia ahlu sunnah lihatlah kisah berikut ini nah maka dijelaskanlah oleh Hasan al Basri tentang prinsip pokok ahlu sunnah dalam perkara keimanan kepada takdir mengatakan bahwasanya pelaku maksiat dosa besar mereka tidaklah kafir dan nanti di akhirat juga di bawah kehendak Allah tidak kekal di neraka selama mereka masih muslim nah wah nggak masuk akal lihat Hasan Basri masa orang membunuh orang berzina, orang minum khamr dikatakan tidak kafir. Tapi kalau kafir mereka masih sholat ya. Gak masuk akal juga kalau dikatakan kafir. Kalau gitu sudahlah. Mereka bain-bain. Di antara dua tempat lah. Kafir enggak, muslim enggak. Terus apa? Ya pokoknya itu. Kafir enggak. Kalau dikatakan kafir, kenapa masih sholat? Kalau dikatakan enggak kafir, kenapa berbuat dosa besar? kalau begitu kafir ya bukan, muslim ya bukan. Padahal Ahlussunnah menetapkan mereka muslim. Hanya saja murtakibul kabirah melakukan dosa besar. Mereka mukmin hanya saja dhaiful iman, lemah sekali imannya sehingga gampang diseret melakukan dosa. Berbeda dengan orang Khawarij. Mereka tegas kafir karena melakukan dosa besar yang diadopsi sekarang sempalannya ISIS sempalannya orang-orang yang senang mengkafirkan orang di luar golongannya nah ini sempalannya orang-orang yang senang memberontak kepada pemerintahnya Khawarij tidaklah yang demikian karena mereka meyakini pemerintah mereka boleh melakukan dosa besar jadi kafir boleh memberontak halal darahnya dibom seterusnya karena tadi Lihatlah dari perkara akidah. Nah, adapun Wasil bin Atha tidak terima kepada Hasan al-Basri. Kalau begitu saya katakan di antara muslim dan kafir saja. Dengan demikian akhirnya dia memisahkan diri. Tidak setuju dengan prinsipnya Hasan al-Basri. Imam tabi'in di atas jalannya sahabat. Jadilah kelompok Mu'tazilah. Selalu mengedepankan akal mereka yang ini diadopsi oleh mereka aklaniyun, Quraniyun. Orang yang rasionalis, orang yang senang berpegang kepada Al-Quran saja. Yang penting Al-Quran, sunnah tidak mau. Kenapa demikian? Yang namanya sunnah itu tidak keotentikannya tidak bisa dipastikan. Kesohihannya tidak bisa dipastikan. Buktinya coba lihatlah cabang dari Mu'tazilah. Buktinya coba sekarang kita adakan tebak bersambung. Tebak bersambung. Dibisiki situ ya. Ucapan lima kalimat. Salurkan. Dua, tiga, empat. Sudah sampai sana ditanya. Apa yang diucapkan? Coba begini-begini. Benar enggak? Oh kurang satu. Ini baru sepuluh menit coba. Anda bisa menjamin 1400 sekian tahun yang lalu sohi iya ya gak masuk akal kalau gitu kita tolak saja nah lihatlah ashabur ro'i namun kalau orang memperhatikan sunnah tidak Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh akan senantiasa mengemban membawakan ilmu agama ini dalam setiap generasi berikutnya orang-orang yang adil diantara mereka. Jujur, muslim, nah, jujur, balik, berakal sehat. Ini semuanya orang yang adil. Yang sifatnya bagaimana? Yanfuna tahrifal ghalin. Mereka akan membuang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang berlebih-lebihan halal mubtilin dan juga barakallahu fikum penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang ahlul batil dibersihkan, dijaga oleh karena itu dari dulu dari zamannya Nabi bahkan zamannya para sahabat adanya jarah wa ta'dil dalam rangka apa? inilah menjaga kemurnian ini sehingga jelas riwayat ini dibawa fulan sahih. Lihatlah kata Ibnu Sirin, siapa Ibnu Sirin? Seorang tabi'in. Masih di masanya Hasan Al-Basri, imam. Beliau menyatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak ditanyakan tentang siapa yang menyampaikan orangnya kayak apa, tidak. Naam, Falamma waqa'atil fitnah tatkala muncul pemikiran-pemikiran baru maka yas'aluna anil isnad ditanyalah dari siapa kau mendengar dari fulan hatta yu'rafu haditha ahli sunnah fayu'khad sehingga diketahui oh ini yang membawa adalah ahli sunnah diambil ucapannya wa yu'rafu haditha ahli bidah diketahui ini ucapannya ahli bidah menyimpang dibuang yurad Lihatlah ternyata dari zaman dulu. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini terjadi syubuhat kepada kita. Yang kedua yang kita lakukan mengingat ucapan Umar bin Khattab. Nanti akan datang mereka ahli retorika. Akan datang kepada kita yaitu orang-orang yang pinter mengandalkan rasio mengolah bahasa dengan bahasa yang bagus namun hururo menipu. Nah, lihatlah sehingga di sini faedah yang besar kita ambil dari kisah Hasan Al Basri ataupun Wasil bin atok tidaklah menjamin orang yang duduk bahkan belajar kepada imam ahlu sunnah menjadi ahlu sunnah. Nah, namun tidak sedikit orang yang belajar kepada imam ahlu sunnah prinsipnya berbeda. Ini barokallahu fikum. Sehingga di sini ini yang harus kita lakukan. Maka di sana sesungguhnya ada orang-orang yang tadi Mu'tazilah sifatnya. Yang mereka akhirnya menjadi Qur'aniyun. Menolak hadis dengan lalasan hadis itu kan ahad. Itu khobar manusia dari fulan, dari fulan, dari fulan tidak dijamin keautentikannya. Beda kalau Al-Qur'an adalah wah, wahyu. Lah ini tadi digambarkan dengan tadi tebak bersambung. Ya. Tebak bersama, oh ternyata tidak demikian. Sehingga kalau siapa yang tidak memperhatikan ilmu jarh wa ta'dil, maka inilah sebab meniadakan ini menjadi rancu yang namanya agama. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah pemaparan Syekh Ubaid. Membantah mereka orang-orang yang mengandalkan akalnya sehingga menolak hadis-hadis Nabi. Maka kata beliau, "Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, supaya kita membenarkan berita dari Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Yang Allah wah, wahyukan. Dan Allah taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Allah dari rasulnya maka ambillah sebagai syariat. Dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah itu. Fattakullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah Maha keras siksaannya. Di dalam dua ayat ini supaya kita membenarkan ucapan Nabi dan supaya mengambil apa yang datang dari Nabi sehingga di sana sebagian majelis tafsir Al-Qur'an yang mereka menolak hadis-hadis Nabi Sekedar yang penting Quran, yang penting Quran, masya Allah. Kalau orang yang bodoh melihat awam pertama kali melihat masya Allah Quran, 100% Quran. Padahal kita katakan tidak 1% pun, karena mereka menolak hadis. Kalau anda berpegang kepada Quran, lihatlah ayat ini. Surat Al-Hashr di ayat yang ketujuh Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma rasulu Apa yang datang dari Rasul ambillah. Ini di Al-Qur'an. Kalau Anda mau 100% Al-Qur'an, ambil yang dari Rasul juga. Nah, satu sisi ini. Satu demikian. Dan mereka barakallahu fikum. Ternyata dalam praktek keseharian juga tidak konsekuen. Kalau Anda menolak hadis, Kenapa Anda bisa melakukan sholat sehari semalam lima waktu? Ya tapi kan ini sudah dari orang tua begini. Kalau kita nggak sholat lima waktu nanti kafir. Loh, apa dasarnya? Lihatlah. Ciri seorang pelaku hawa adalah mutakhabbit. Apa namanya? Mutakhabbit ya namanya pelin plan nggak jelas terombang-ambing. Mereka demikian. Dikejar kenapa Anda demikian? Sholatnya lima waktu Kalau anda sekedar membenarkan Al-Quran Berarti sholatnya cuma ruku dan sujud saja Hah? Berdiri ruku dan sujud Cuma itu Tidak ada di sana bacaan Al-Fatihah Tidak ada di sana yang namanya tahiyat awal Tidak ada di sana yang namanya iktidal Nah seterusnya Bagaimana Anda bisa melakukan demikian? Sunnah. Sun, sunnah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah memasukkan prinsip menetapkan Al-Qur'an sebagai tafsir daripada Al eh, As-Sunnah merupakan tafsir daripada Al-Qur'an di dalam kitab akidah. Dalam kitab akidah. Akidah seorang muslim Beliau mengatakan innal inna sunnata tufassirul Quran wa tubayyinu. Sesungguhnya al sunnah al, eh, hadis-hadis Nabi ini menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskannya. Namun mereka orang-orang Qur'aniyun, aklaniyun menolak. Menolak. Dan kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi tidak heran. Tidak tidak heran Kenapa demikian? Karena mereka telah diberitakan oleh Nabi akan muncul. Ini salah satu alamat nubuah. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor hadis 2263 dari sahabat Abi Rafi' radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ulfiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi Sungguh kalian akan mendapatkan nanti nah, Ada salah seorang yang dia itu dalam keadaan bersantai-santai Di atas sofanya Maka datang kepadanya Ya'tihi amr Ya'tihi amrun mimma amartu bihi Disampaikan kepadanya suatu perkara yang Rasulullah memerintahkan dengannya Au nahyun nahaitu anhu satu larangan yang Rasulullah melarang dia darinya. Apa jawabannya? Yaqulu orang tersebut menjawab, datang orang, nanti akan kita dapatkan ada seorang yang kelihatannya bagus agamanya. Maka kita datangkan kepadanya nasihat, kok Anda seperti ini? Bukankah yang namanya barakallahu fikum sebagai misal adalah di sana anjing itu haram? anjing itu haram, maka dia mengatakan dia akan mengatakan, dilihat, "Lo nggak haram." Dia mengatakan, "La adri." Aku tidak mengetahui kalau anjing itu haram. Menurut saya demikian. Kenapa? Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na karena kami tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an pengharuman anjing kata dia. Nah, kata dia, kami kalau datang dari Al-Quran maka kan kami haramkan. Kalau selain Al-Quran kita tidak mau mengikuti. Quraniyun. Sudah diberitakan oleh Nabi. La jidanna ahadukum. Kalian akan mendapatkan nanti. Maknanya bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi. Nah, maka mereka demikian. Padahal nanjing itu haram Kenapa? Karena air liurnya adalah najis. Air liurnya najis. Rasulullah mengatakan idza syaribal kalbu fi idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing itu minum di salah satu bejana daripada kalian cucilah tujuh kali. Kenapa? Karena najisnya bahkan najisnya amat sangat dahsyat. Dicuci tujuh kali. Kata para ulama, segala sesuatu yang dihukumi najis adalah haram. Di mana keharamannya? Di hadis. Bos saya nggak nerima. Sehingga mereka loh, di Al-Qur'an yang disebutkan Inna ma harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul wa ma uhilla bihi ghairillah Dalam Al-Qur'an yang disebutkan innama, coba lihat dibatasi oleh Allah, hanyalah yang kami haramkan atas kalian darah bangkai, terus daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada penyebutan anjing enggak? Tidak. Lihatlah. Bagaimana kita melihat mereka? Akal mereka bermain. Kembali kepada sunnah? Tidak. Nah, tidak mau kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokallahu fikum. Ini demikian. Sehingga ini, nah, mereka demikian, ya. Nasallahu sama lafiyah, lihatlah bukanlah tafsir yang mereka bawakan justru kesesatan penyimpangan yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu sama lafiyah. Ini salah satunya. Lihatlah kata Syekh, wa qala ala inni utitukumul Qur'ana wa mithlah. Dari Al-Qur'an tadi dan Rasulullah di dalam sunnahnya telah mengatakan Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan wahyu oleh Al-Quran berupa Al-Quran dan yang semisalnya. Yaitu sunnah. Yaitu sun, sunnah. Jadi sunnah adalah wahyu. Wa fi riwayatin ala innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mislu ma Allah. Ketahuilah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi itu adalah sebagaimana yang Allah adalah merupakan perkara yang Allah haram haramkan yaitu semisal hukumnya serata setara dengan apa yang Allah haramkan yaitu haram hukumnya yang Rasulullah SAW haramkan haramkan ini demikian barakallahu fikum oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa lihatlah hakikat urusan mereka para Qur'aniyun aklaniyun orang-orang yang senang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saja menolak hadis-hadis Nabi sebagaimana ini sekarang lagi populer di sebagian majelis-majelis tafsir Al-Qur'an. Nah, bagaimana mereka? Kata Syekh hukumnya "Ufamanistan kafaan ahadisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin menjauh melepaskan dirinya dari hadis-hadis Nabi, wa anha dan berpaling darinya dari hadis-hadis Nabi, wa aba ilaiha dan enggan untuk tunduk menerima hadis-hadis Nabi. Fa innahu mu'ridun anil Qur'an, maka dia dihukumi berpaling dari Al-Qur'an. Wa mustankifun anil Qur'an dan dia pun ingin melepaskan dirinya dari Al-Qur'an. Naam, wa abin anil Qur'an dan menolak Al-Qur'an. Jadi demikian. Tadinya kepenginnya masuk akal, kalau kita mengikuti hadis, hadis itu belum tentu sohi loh mas. Jenengan aja kemampang loh mas. Hadis ini sohi, hadis ini toif. Jangan anulah kemampang masalah. Kita nggak tahu kok. Sudahlah, ima kita menerima semuanya saja, ya. Sing penting niate, atau kita tolak semuanya saja. Quran saja cukup. Nah, demikian akal lagi akal. Maka jawabannya tadi Allah akan mendatangkan di dalam umat ini kelompok orang-orang yang mereka akan senantiasa menyisihkan, membersihkan, membersihkan. Penyimpangan yang dilakukan ini singkatnya akan didatangkan ilmu jarah wa ta'dil. Ya? Kalau belum nyantel ya nanti gitu. Maksudnya fungsinya jarah wa ta'dil tadi itu membersihkan. Nah, membersihkan dari periwayatan-periwayatan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka di sini orang yang mereka berpaling dari hadis-hadis Nabi, maka dia melepaskan diri dari Al-Qur'an. Karena Rasul Allah taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Al-Qur'an. Apa yang datangnya dari Rasul ambil. Apa yang beliau buang, beliau tinggalkan, beliau larang, buang juga, tinggalkan juga. Nah, ini demikian fahuwa lahu sya'a aw aba maka dia dianggap menolak menolak hadis-hadis nabi baik dia itu nam sya'a aw aba nerima julukan ini atau tidak nolak oh saya enggak menolak hadisnya nabi lihat tapi nyata demikian maka anda dikataan menolak Al-Qur'an. Al nah, itu tadi Katanya 100% Al-Quran Bukan 100% Bahkan anda menolak Al-Quran Barakallahu fikum Fa'in talahu ana al-lail wa atrafan nahar Walaupun mereka membaca Al-Quran tersebut Siang dan malam hari Dikatakan orang yang membuang Al-Quran Orang berpaling Al-Quran Orang menolak Al-Quran Nah, kalau tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak. Di zaman sekarang ini orang tertipu. Terkesima hanya dengan hafalan yang mereka miliki. Hanya dengan pemaparan yang mereka uraikan mengkaitkan ayat yang satu dengan yang lainnya. Namun menolak hadis-hadis Rasul. Nah, ketahuilah mereka Quraniyun. Aklaniyun, ingkarus sunnah. Ini nama-nama mereka yaitu orang-orang yang sekedar sing penting Quran mau atau menolak sunnah ingkar sunnah aklaniyun yang penting dikedepankan akal kedepan ah, akal bagaimana mereka akan menafsirkan Al-Quran kalau tidak dengan sunnah dengan akal nah itulah nah inilah mereka kaum muslimin rahimani warahimakumullah maka dari itu lam yaj'alillahu nuron illa fi ini atau ucapan Syekh Ubaid ini bukanlah kesimpulan dari beliau saja. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menerangkan hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis pemberitaan Nabi tentang orang-orang yang akan berpaling dari Al-Qur'an tadi, yang yang dari sunnah Nabi tadi, yang penting di Al-Qur'an saya ambil, kalau dari hadis saya tidak mau. Demikian, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah atau kalau di sana di sana kata Mubarak Furi rahimahullah dalam Tuhfatul Ahfazi. Beliau menyatakan la yajuzul i'radu an hadisihi alaihi salatu wasalam. Tidak boleh seorang pun berpaling dari hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Li'annal mu'ridu anhu mu'ridun anil Qur'an. Di sinilah Dikarenakan orang yang mencampakkan berpaling dari hadis-hadis Nabi, maka dia mencampakkan dan berpaling dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an sehingga kemasannya bagus namanya, namun rusak isinya. Rusak isinya. Ini barakallahu fikum. Ikhwana rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kata Syekh Ubaid, "Wa man lam yaj'alillahu nuran illa fi hadaini" atau lam yaj'alillahu nuron illa fi ini Allah tidak akan memberikan cahaya penerang dalam kehidupan kita kecuali dengan dua cahaya ini yaitu kitabullahilladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan dari sisinya yang mana tidak ada kebatilan di dalamnya baik dari depan ataupun dari belakang yang turunnya dari sisi Allah yang maha terpuji. Yang maha terpuji, Al-Quran. Dan yang kedua sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi mal huda wan nur dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada huda petunjuk dan nur, cahaya dan juga petunjuk. Dua ini. Wa ma'adahuma minal aqwali wal a'mal segala sesuatu selain keduanya berupa ucapan-ucapan, perbuatan manusia, pendapat-pendapat mereka. Nah, ini bukanlah dalil. Bukanlah da, dalil. Akan diambil kalau sesuai dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ditolak kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Nah, inilah demikian. Sehingga bukanlah jadi dalil falaisa fihi ma huda walan nur sehingga tidak bisa dijadikan petunjuk dan cahaya dalam kehidupan ini. Jadi jangan sekali-kali berdalil dengan manusia, tapi kan telah dicontohkan oleh fulan begini, alan begini, mama balagharut batuhu betapapun tinggi kedudukannya. Nah, jadi jangan, namun lihat Al-Qur'annya, sunnahnya bagaimana, Pemahaman siapa? Lain ini tadi. Mengenai pemahaman, maka beliau akan menerangkan dalam pembahasan berikutnya. Sekarang kita memahami enam bahwasanya koridor yang pertama harus kita tancapkan di dalam dada-dada kita di dalam mengikuti manhaj yang sohih ini adalah melihat Al-Qur'an dan sunnah awalan. Kalau di sana ada orang yang menolak sunnah, maka telah diberitakan oleh Nabi yang kemudian diterangkan oleh Umar, hati-hati kalian dari orang-orang rasionalis. Yang penting akal, Mas. Kalau enggak masuk akal, kita tolak. Kalau masuk akal, baru diamalkan. Nah, mereka demikian sifatnya. Yang sempalannya banyak. Sempalannya apa? Banyak. Yang terkemas kalau mereka menolak sunnah sohiha, berarti ada pada mereka unsur mengikuti akal. Mengikuti ya? akal. Nah, barakallahu fikum. Diakal-akali. Kalau Anda berdakwah sekedar monoton Quran, sunnah, pemahaman sahabat yang enggak akan enggak akan apa? diterima. Cobalah variatif sedikit, ya. Variatif sedikit, begini begini begini begini. Loh, bukan kewajiban kita menjadikan manusia itu nah, apa namanya masuk Islam semua kok kewajiban kita berdakwah dengan cara yang benar perkara mereka menerima dan tidak Allah yang memberikan hidayah lihatlah Rasulullah setiap harinya mendakwahkan tauhid Rasulullah setiap harinya mendakwahkan al-haq pamannya yang memelihara beliau Abu Talib nah tidak masuk Islam Salman Al-Farisi yang jauh di negeri Persia, daerah Iran sana, jauh-jauh datang mencari Nabi. Lihatlah. Nam, lihatlah. Ini demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Taif, berharap orang Taif mau menerima dakwah beliau, justru disambut dilempari batu. Akhirnya beliau mengamankan diri di sebuah kebun miliknya seorang Nasrani atau miliknya seorang Quraisy yang memiliki budak seorang Nasrani. Seorang Nas Nasrani. Maka Rasulullah lagi berdiam diri di bawah pohon anggur. Datanglah budak yang ditugasi ngerawat kebun tadi. Datang kepada dia, kepada Nabi. Diberilah setangkai anggur. Maka Rasulullah mengatakan, Masya Allah. Ya sudah. Diambil. Bismillah dimakan. Eh, sebentar, sebentar. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Cuma bismillah coba. Baru ditanya, bismillah. Ini seperti kalimatnya Nabi Isa alaihissalam. Engkau siapa? Aku nabi. Langsung beriman masuk Islam. Lihatlah. Nah, jadi yang penting bagi kita lurusnya. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah. Ini demikian, jangan terus kita menggunakan sekedar yang penting akal kita, tidak barakallahu fikum. Dan hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang apa namanya? Akal yang sehat. Ini demikian. Bagaimana mengenai terjadi di sana kadangkala perselisihan dan sebagainya di dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah? Maka di sini dikatakan oleh beliau sebagai mukaddimah yang insya Allah kita teruskan dalam pertemuan yang berikutnya walihada ahlus sunnah yanduruna ilal mukhalafa wal mukhalif oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah melihat adanya perselisihan melihat adanya orang yang menyelisih dia tidak terus hukum spontan tidak namun dia fal mukhalafa indahum maka beliau akan meninjau dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah kalau sesuai dengan pemahaman yang benar, maka dia terima. Nah, dia terima kalau pemahamannya benar. Namun kalau keliru bukan di atas jalannya salaf, dia tolak. Ini singkatnya. Dan bagaimana perincian hal tersebut? Mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Insya Allah kita akan sampai jam berapa, Bu? Sudah? Hah? Lima menit lagi lima menit lagi ya, karena melihat lampu sudah nyala ya. Barakallahu Maka tentunya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tadi demikian. Barakallahu fikum. Maka dari itu ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Menambahkan faedah yang akan terkait dengan ini. Maka selalu lihatlah aimatud dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Kasyus Syubuhat menyingkap syubuhat kerancuan-kerancuan yang dibawakan oleh orang-orang yang berpenyakit di dalam dakwah. Maka beliau menyatakan di dalam matanya bahwasanya innamal khaufu 'alal muwahhidil ladzi yasluqut tariqa wa laysa silah. Sesungguhnya orang yang dikhawatirkan bagi mereka ahlu sunnah ahli tauhid yang mereka itu menempuh jalan sunnah ini tidak memiliki senjata. Tidak memiliki persenjataan. Padahal falayati sahib nah, di sini padahal mereka itu akan menghadapi musuh-musuh yang mereka itu dari kalangan ahlul batil lahum kutubun wa hujajun memiliki hujah-hujah kalau kita tidak memiliki senjata apa senjatanya al ilmu berilmu, yakin dengan jalan ini dan sabar di dalam menghadapi ujian. Nah, inilah senjata kita. Berilmu, membekali dengan ilmu sehingga yakin dengan benar, bukan dengan keraguan-raguan. Yang kedua dengan sabar. Dengan sabar maka kita akan terbentengi dari penyakit syahwat. Mereka menggoda, Duji dulu saya masalah perekonomiannya bagus. Namun setelah saya ngaji sunnah kok ya jadi signifikan banget ya menurunnya. Ini demikian ya. Aduh gimana ya. Dengan sahabat. Lihatlah ini ujian pertama. Lihatlah para sahabat muhajirin dan ansor. Mereka meninggalkan seluruh aset dunianya di Mekah datang ke kota Madinah hanya baju yang ada di badan. Namun yang namanya rezeki itu tidak akan lari. Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah meninggalkan harta dan juga segala sesuatu yang beliau punya orang kaya. Datang ke kota Madinah disambut oleh orang Ansor adalah saat Ibn Rabi' menawarkan kepada beliau, "Wahai saudaraku, aku punya dua istri." Ya. Kalau engkau memang senang, aku cerekan salah satunya yang kau, kau pilih salah satu, nanti aku cerai. Sudah habis masa idahnya, kau persunting dia sebagai istri. Aku yang membiayai semua. Ya, lihatlah. Kata Abdurrahman tidak, tidak. Namun tunjukkanlah kepadaku pasar. Dullani ala suq. Lihatlah kemuliaan orang Yahudi, orang-orang Ansor. Nah, dan kemuliaan pula orang-orang Muhajirin para sahabat. Tidak terus begitu saja menerima tawaran ya. Lihat, tunjukkan saya pasar saja. Ditunjukkanlah pasar beliau berdagang. Masya Allah, barokah. Menjadi orang kaya lagi. Oh, ternyata rezeki itu tidak ada kaitan dengan dengan maksudnya saya ngaji jadi hilang rezeki saya. Tidak, barokah Ini yang kadang menjadi syubhat di antara ikhwah. Kalau dia tidak sabar, obatnya itu. Senjatanya sabar dan juga ilmu agama yang mendatangkan keyakinan di dalam hatinya. Maka bil il bin sabri wal yakin tunalu imamatan fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran di dalam menempuh jalan sunnah ini menghadapi berbagai ujian dan juga naam selektivitas yang datangnya dari Allah dan godaan yang dari luar dan mudah Allah senantiasa memberahkan kepada kita ilmu agama sehingga menjadikan keyakinan kita semakin meningkat dan menjadikan kita semakin kokoh berpegang di atas sunnah ini amin ya rabbal alamin mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya wasallallahu warahmatullahi Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa